dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, "Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah." untukmu agamamu, dan untukku agamaku.